Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyam Ramadan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis nomor 20, hakada. Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi. Innamas siyamu minal lagwi warrafati. Fa in sabaka ahadun au jahila alaika falyaqul inni saimun inni saimun. Dan di hadis yang berikutnya an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-saumu junnah bahwa puasa itu junnah minan nar Faman asbaha sa'iman fala yajhal yawma idin. Wa in imru'un jahila alaih fala yastumhu wala yasubhu wal yaqul inni sa'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadih. La khulufu fami saimi atyabu indallah min rihil misk. Dua hadis yang kita baca masih bermakna dengan hadis yang sebelumnya. Maka hadis yang kita baca tadi dari Abi Hurairah yang pertama Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum yaqul kullu hasanah bi asri Amsalihah ila sab'i mi'ah di'fin. Wa sawmu li wa ana ajibih. as junnatun minan nar. Maka syahidnya di sini adalah as-sawmu junnatun minan nar. Lafat-lafat yang selahnya telah ma'ruf. Menukilkan dari hadis kudsi. Namun poin pendalilannya di sini sesuai dengan keutamaan dari puasa protektor bagi orang yang melaksanakannya dari kemaksiatan kepada Allah disebutkan di sini as-saumu junnatun minan nar bahwa puasa itu adalah tameng dari api neraka. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikeluarkan ashabus sunan akhrajahu Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Abdul Warith ibnu Sa'id. Hadatsana Ali ibnu Zaid an Sa'ad an Sa'id ibnu Musayyib an Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini ada Ali ibnu Zaid ibnu Jada'an. Maka Ali ibnu Zaid wa huwa ibnu Jada'an rawi yang dhaif. Namun hadis ini naik dengan lafadz seperti ini kepada derajat hasan ataupun sahih dengan lafaz ini akan datang di hadis-hadis yang lain. Maka hadis yang keempat masih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasurbi, inamas siyam minal lagwi warrafati." Bukanlah orang yang berpuasa itu dia melindungi dirinya, menahan dirinya dari makan dan minum saja. Karena hakikat puasa itu juga menahan dari Allahu warrafatu. Maka wajah pendarilannya juga masuk di sini. Orang-orang yang berpuasa itu menahan. Asyamhuna bimakna menahan dari perkara-perkara yang melalaikan dan perkara-perkara yang menyebabkan dia itu saling mencela. Arafat asalnya adalah kalimat foreplay kepada istri dan dipakai juga arafat untuk ucapan-ucapan buruk mencela saudaranya dengan kumpulan nama-nama di kebun binatang maka ini makna ar Sehingga orang yang berpuasa itu dia menahan dari lagu, perkara-perkara yang melalaikannya, banyak bermain, dan lalai dari perkara-perkara yang wajib, dan rafas juga menyebabkan dia afatulisan. menyebabkan dia masuk kepada keburukan-keburukan dari lisannya, maka ini hakikat puasa. Fa in sabaka ahadun au jahila alaik falyakul inni saimun inni saimun. Maka jika seseorang datang kepada kamu dan sabak dimakna mencela ataupun jahila alaik. Apa makna jahila? Mencela juga, namun berhubungan dengan akal. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di Miftah dari Sa'adah manusia diciptakan dalam keadaan berakal. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran Allah mencela mereka seperti binatang ternak. Seperti di surat Al-A'raf. Ula'ika kal an'am balhum adol. Ula'ika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak bahkan lebih parah darinya. Ini adalah penghinaan yang paling keras. Yang berhubungan dengan permasalahan akal. Yang mana manusia diciptakan oleh Allah. Akal dan hewan tidak. Namun. Dikompers oleh Allah. Dibandingkan oleh Allah. Bahwa manusia lebih bodoh. Daripada kebo. Dikarenakan kebo dohannya. Maka oleh sebab itu orang-orang Yahudi disebutkan salil himar yahmilu asfaro. Seperti keledai-keledai yang membawa buku-buku di punggungnya yang berat. Tapi dia tidak memahami apa yang dia bawa. Dimisalkan dengan himar. Dan himar adalah the fool from the animal. Dia binatang yang paling bodoh, donkey. Maka dimisalkan oleh Allah tidak tanggung-tanggung binatang ternak yang paling bodoh. Dan itulah yang dijadikan permisalan oleh orang Arab bahwa himar adalah binatang yang paling bodoh. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada himar. Binatang-binatang kita pun cerdas-cerdas. <laughs> Alhasil Makna jahila di sini adalah mencela dari segi akal. Maka dilengkapi tadi ucapan Imam Ibnul Qayyim, maka di saat Allah mencela mereka dengan kekurangan akal, disamakan dengan binatang, akalnya yang tidak berakal binatang itu disamakan dengan manusia yang berakal, ini adalah penghinaan yang besar. Dan begitupun manusia karena diberikan akal, maka dia lebih baik daripada binatang dan saya mau tanya, penjarahan yang paling keras yang antum rasakan di saat kalian saling mencela daiman nahnu nasma tasubun. Maka celaan mana yang lebih keras? Disebut misalnya hei kelelawar atau hei bodoh, mana yang lebih menyakitkan? <laughs> hey wedoh. Sebutlah lagi, hey Tyrex. Dasar dinosaurus kau. Atau dasar bego. Mana yang lebih menyakitkan? Kenapa? <laughs> Itulah sebabnya. Karena dia berhubungan dengan akal. Manusia akan lebih menyakitkan di saat dijarah dari segi akalnya daripada dia disepertikan seperti dinosaur ataupun seperti harimau. Wah, kalau ini kebanggaan. Hei harimau. <laughs> Mana marah dia. Namun jika disebutkan dasar otak lobster, baru dia marah. Karena berhubungan dengan akalnya. Alhasil ini makna fa'in jahila alaik. Karena kalau ditanya, Faib, tadi kan fa'in sabaka ahadun. Jika mencela seseorang. Fa'in jahila alik. Dan jika membodohkan seseorang. Maksudnya bagaimana tadi? Insabaka makna sab adalah mencela. Menyepertikan dia dengan binatang. Menyepertikan dia dengan binatang-binatang ataupun barang-barang yang tidak bergerak. Dasar kau pohon. <laughs> dasar kau batu misalnya. Ataupun disebut dasar kau binatang apa Alhasil itu makna ida sabaka ahadun. Namun ida jahila alaik ini khusus kepada pembodohan. Faidah. Inilah jarah-jarah yang ada. Dan ini fitrah yang kita dapati dulu waktu kecil. Ima masuk kepada permisalan binatang ataupun mencela bagaimana. Dan masuk kepada permasalahan jahila aleik. Di zaman sekarang wallahu alam dari mana jarah masuk kepada permasalahan hubungan suami istri. Koitus. Yang masyhur saya lihat anak-anak di sini sudah mulai PPU kita edit bahasanya. PPU misalnya. Itu jarah dari mana? Apakah berbentuk jarah menyebutkan alat kelamin Mr. P, Mrs. V, ataupun menyebutkan permasalahan koitus antara suami istri. Jarak dari mana? Itu yang sampai sekarang kita tidak paham. Kecuali kita dengar orang-orang yang mengikuti orang-orang barat, VPU. Apa jarahnya VPU? <laughs> Allah. Al-Muhim inilah celaan-celaan yang ma'ruf ada disepertikan manusia dengan binatang dan disepertikan manusia seperti bodoh. Adapun hubungan suami istri dimasukkan untuk mencela, itu bukan mencela, itu mendoakan. Ibumu pipiu misalnya. Baik, itu maknanya mendoakan keburukan. Apakah itu celaan? Alhasil, itulah kita jangan taklid dengan orang-orang kufar Awas, saya lihat ada yang begini lagi, kita patahkan tangannya. Karena ada santri katanya begini, dan ngomong pipiu. Ditanya apa artinya, nggak tahu. <laughs> Faham. Sekarang kita masuk kepada hadis tadi. Fa'idha sabaka ahadun au jahila alik. Maka lafad ini lafad yang keempat. Dan hadis yang keempat ini masih dari Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Yang sanadnya bertumpu kepada Al-Harith Ibnu Abdurrahman an Ammihi an Abi Hurairah. Maka di sini Harith Ibnu Abdurrahman huwa Ibnu Abi Dhi'ib Saduq. Dan meriwayatkan dari pamannya yang bernama Iyad Ibni Abdullah Ibni Abi Dhi'ib. Maka dia layinul hadis. Layinul hadis maknanya hadisnya lunak, hafalannya tidak kuat. Maka sanadnya pun baik Namun dengan lafaz yang di atas disanai kepada derajat sahih. Kemudian faidah lafaz in sabaka ahadun. Maka lafaz di sini ala wazan fa'ala sabaka seperti lafaz yang dulu syatama au qatala maka di lafaz di sini disebutkan fa'in sabaka ahadun. Lafaz ahadun yang masuk di sini menunjukkan bahwa fi'il ala wazan fa'ala tidak mesti saling antara pelaku dan fa'il dan maf'ulnya itu saling melaksanakan fi'il. Karena di sini bisa jadi satu fiil. Fa'in sabaka. Karena wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan seperti qatala yuqatilu muqatalatan sabaka yusabiku musabakatan dan di pelajaran yang lalu juga seperti itu maka asalnya perbuatan qatala yuqatilu muqatalatan saling berbunuhan ataupun saling memukul. Doroba yudoribu mudorobatan. Telah terjadi mudorobah maknanya saling berkelahi. Seperti itu diartikan. Namun di sini ternyata bisa wazan fa'ala untuk diri sendiri. Mana dalilnya? Ini dia. Fa'in sabaka ahadun. Jika mencelakamu seseorang dari pihak yang satu dan kamu tidak mencelaknya. Maka di sini menjadi penjelasan kepada hadis yang sebelumnya. Hadis-hadis yang pernah kita lewati di hadis-hadis yang terdahulu. Di mana disebutkan di hadis yang mutafakun alaih ini meraatun qatalahu au syatamahu. Maka jika seseorang saling memukul, syatamahu saling mencela, kemudian dikatakan aku orang yang berpuasa. Ah, gimana hadis ini? Katanya saling memukul, katanya saling mencela. Tapi dikatakan aku orang yang berpuasa. Kita jawab tadi bahwa wazan fa'ala, qatala dan syatama tidak menginginkan saling. Tetapi jika datang seseorang berkesendirian dan dia mencela kamu dan kamu tidak membalasnya itu maknanya. Maka lafaz di hadis Abi Hurairah yang kita baca ini Fa'in sabaka ahadun. Maka ini faidahnya memberikan faidah wazan fa'ala tidak mesti maknanya saling. Syatama yusatimu saling mencela. Qatala yuqatilu saling berpukulan. Maka sabaka tidak maknanya juga saling mencela. Tetapi sabaka ahadun maknanya jika seseorang datang dan mencelakmu, maka katakan aku orang yang berpuasa. Itu faedah dari lafaz yang kita sebutkan tadi. Adapun hadis Aisyah yang kelima an Aisyah ta Nabi sallallahu alaihi wasallam qol asyamu junnah minan nar. Faman asbaha shaiman fala yajhal yauma idin. Maka maknanya bahwa puasa itu adalah junnah dan nar, dia itu bagaikan tameng yang melindungi orang dari api neraka, orang yang berpuasa. Faman asbaha sha'iman fala yajhal yauma idin. Maka jika dia dalam keadaan paginya itu puasa, fala yajhal yauma idin. Di sini faidahnya apa? Dia tidak memulai. Maka kalau dari tadi hadis-hadis disebutkan, Ida sabaka ahadun. Jika datang orang mencela kamu, maka katakan aku berpuasa. Itu self defense. Di mana dia diserang. Dia dicela. Di sini pun faedah di hadis Aisyah selain kita mendefense dengan mengucapkan ini saim, juga kita jangan memulai kepada orang lain. Paham? Jika diejek baru ngomong ini saim, tapi kalau nggak diejek dia malah ngejek. Tidak boleh juga. Maka di hadis ini disebutkan dia tidak memulai. Faman asbaha sa'iman fala yajhal. Dianya jangan membodohkan orang lain. Puasa-puasa mulutnya keluar ucapan-ucapan yang buruk. Apa faedahnya? Maka di sini disebutkan fala yajhal yauma idin. Di saat dia berpuasa, maka dia jangan memulai mencela. Sekarang lafaz yang setelahnya baru defense, melindungi. Wa ini mru'un jahila alaih. Fala yastumhu walayasubhu waliyakul ini saim. Maka jika ada orang yang mencelaknya baik mencela dari segi kebodohan ataupun syatamahu menyepertikan dengan binatang dan yang lainnya falayasub bahu maka jangan dibalas dengan celaan tapi agar mengatakan faliyakul ini saimun waladhi nafsu muhammadin biyadih kulufu, qulufu fami saimi atyabu indallah min rihil misk Adapun ini lapor tambahan yang tidak ada poin pendalilan, maka demi Allah mulut yang keluar, bau mulut yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah rihul misk, bagaikan parfum dari misk. Maka pendalilannya di dalam hadis Aisyah jelas, asyamu junnah bahwa puasa itu adalah taming bagi orang yang melaksanakannya dan ini sesuai dengan hadis Abi Hurairah yang lalu disebutkan as-saumu junnatun minan nar bahwa puasa itu adalah taming bagi orang yang berpuasa dari api neraka. sekarang kita masuk kepada hadis yang setelahnya. Hadis Jabir ibn Abdullah ataupun hadis Aisyah. Hadis yang kelima tahridnya dia diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari Muhammad ibnu Yazid Al-Aqmi. Haddatsana Ma'an an Kharijah ibni Sulaiman an Yazid ibnu Ruman an Urwah an Aisyah. Maka sanad di sini semua rijalnya sikot. Adapun Ma'an Ibnu Isa maka dia adalah Al-Fazzaz Sikoh. Kecuali Kharijah Ibnu Sulaiman maka dia adalah rawi yang majhulul hal. Masturul hal. Tidak diketahui keadaannya oleh para ulama. Sehingga hadis Aisyah sanadnya dhaif karena Khorijah Ibnu Sulaiman rawi yang masturul hal. Namun hadis Aisyah ini pun lafadznya telah banyak diikuti dengan yang lain. Asyamu junnatun minan nar. Bahwa puasa itu adalah tameng dari api neraka. Maka bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan di hadis yang sebelumnya dari dari Abi Hurairah. Hadis Aisyah yang doif ini bisa naik kepada derajat Hasan Ligoiri dengan lafad yang lain. Maka sekarang kita masuk kepada hadis Jabir. Kita sempurnakan. Dan juga hadis Mu'ad. Dan juga hadis Abi Hurairah. Maka di hadis Jabir disebutkan An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ka'b ibn Ujrah ya Ka'b ibn Ujrah as sawmu junnah wa sadaqah tudfi'u al-khati'ah wa shalah qurban au qala burhan ya Ka'b ibn Ujrah innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min sukhti min sukhtin annaru aula bih ya Ka'ab Ibn Ujrah, An-nasu godian, famubta'un nafsahu, famu'tiquha, waba'i'un nafsahu, famubiquha. Di hadis Jabir ini, yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Kaab ibnu Ujrah, Jabir mempersaksikan Nabi berbicara menasehati Kaab. Dan poin pendalilannya, wahai Ka'ab ibn Ujrah, as sawmu junnah. Ini poin pendalilannya. Bahwa puasa itu adalah junnah. Dia adalah tameng dari api neraka. tot tutfi'u al-khati'ah. Dan banyak bersodakoh dia mengampuni dosa-dosa. Memadamkan dari dosa-dosa. Wasolah kurban au burhan maka sholat itu pendekatan kepada Allah dan juga burhan, pembuktian kepada Allah. Maka wahai Ka'ab, tidaklah akan masuk kepada surga daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Maka di sini perhatian bagi para bapak-bapak yang bekerja maka tidak semua sumber rezeki itu halal. Bisa dari riba menjadi haram. Bisa memang asalnya itu dari harta yang haram. Seperti jual beli dari hasil rampok, hasil curi, curanmor dan sebagainya. Ataupun memang bisa jadi bisnisnya halal namun madahnya yang asalnya haram seperti bisnis jual beli yang halal lewat internet ataupun di pasar. Namun yang dia jual khomer. Perkara yang haram asalnya. Atau yang dia jual daging babi. Maka ini pun perkara yang haram. Maka dari hadis ini ditambih. Wahai para bapak-bapak. Agar dilihat dari mana sumber rizkinya. Karena jika dimakan anak dan istri dan menjadi tumbuh daging, maka daging-daging yang tumbuh dari karena sebab makanan yang haram dan rizki yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk memakannya. Ya dan bila Dan disebutkan as-salah burhanun. Dan diriwayat urbanun. Maka kurban masdar dari koruba yakrubu kurban. Maka makna salah itu kurban dia bagaikan orang yang berkurban kepada Allah dari waktunya dan lelahnya untuk melaksanakan salat. Dan begitu pun dikatakan di riwayat as-salah burhan. Maknanya salat itu adalah hujah. Dalil seseorang muslim yang melaksanakan keimanan kepada Allah itu dengan melaksanakan sholat. Maka di dalam hadis Ibnu Umar yang mutafakun alaih disebutkan, Bunyal Islam ala khoms. Islam itu dibangun dari lima perkara. Di antaranya setelah syahadat, as-sholah. Melaksanakan sholat yang lima waktu. Maka dia bagaikan hujah. Dan dulu kelompok munafikun, mereka nifak di hatinya, tidak beriman kepada Nabi, namun di lisannya dan amal perbuatannya seakan-akan kaum muslimin. Maka mereka melaksanakan sholat meskipun kusala, meskipun berat dan malas, terutama sholat isya dan sholat fajr. Kenapa? Misalnya dingin di malam hari, ataupun sholat isya dulu sholat atamah. Jam 9, jam setengah 10, waktu sudah orang pada tidur. Maka mereka malas. Kenapa malas? Karena mereka sholat tujuannya untuk tadi. As-sholatu burhan. Sholat itu adalah hujah. Dilihat oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Munafik ini sholat. Ya udah, gak usah dipenggal lehernya. Kenapa? Karena dia masih melaksanakan sholat belum kufur. Yang jelas. Meskipun munafik. Dan dia malas. Kenapa? Karena tidak ada iman. Sehingga dinginnya dia keluar di waktu fajr. Karena takut dari kaum muslimin dan Nabi maka malas karena tidak ada niat seperti kita. Dan begitu pun sholat atamah jam 9.30 sudah ngantuk. Orang dulu tidur jam 10, jam 9. Orang sekarang jam 2 masih di depan internet. <laughs> Alhasil as'alullah al-afiyah. Semoga waktu kita dihisab dalam keadaan baik. Untuk bahas dan sebagainya. <clears throat> Maka mereka orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka orang-orang yang malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas. Mereka jika berdiri untuk salat malas karena tujuannya ingin dilihat manusia. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala di surat Taubah dan An-Nisa disebutkan bahwa mereka tidaklah datang kecuali dalam keadaan malas-malasan. Makanya alamat orang-orang munafikin seperti disebutkan para ulama malas-malasan sampai masbuk-masbukan. Makanya orang-orang yang rumahnya dekat di sini suka masbuk. Apa yang menyebabkan kalian malas? Apakah kalian tidak beriman dengan sholat tersebut? Jangan seperti orang munafik. Dan bahkan di dalam hadis seperti datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asfalas shalah 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr." Bahwa dua jenis salat yang paling berat di kalangan orang-orang munafik salatul isya dan salatul fajr. Walau ya'lamun ma fihi mala atau huma walau habwa. Maka jika mereka mengetahui apa yang ada keutamaan pada salat isya dan salat fajr, maka mereka akan mendatangi sholat itu meskipun dia tidak mampu untuk berdiri dan berlari dan naik motor, maka jika mampu untuk merangkak, dia akan merangkak melihat keutamaan sholat fajar berjamaah dan sholat isya berjamaah. Paham? Makanya jangan malas-malas sholat fajar dan sholat isya dan yang lainnya. Maka disebutkan di dalam hadis ini sangatlah mulia keutamaannya. Kemudian Nabi menyebutkan ancaman walaqad hamamtu an amura bisalah fatuqamu suma amuru rajulan fayusalli bin nas suma in talaqa ma'i birijal ma'ahum huzmun min hatabin ila qaumin la yashaduna salah fa uhriqu alaihim buyutahum binar maka aku telah berazam kata Allah, ya kata Nabi, hamam tu aku telah berhimah untuk memerintahkan imam penggantiku dan aku keluar dengan membawa kayu bakar bersama orang-orang para sahabatku dan aku membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Disebutkan oleh para ulama ini menjadi dalil tentang permasalahan wajibnya memenuhi sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu wajib. Jika kita mendengar adzan, maka wajib kita memenuhinya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di saat orang yang buta datang kepada Nabi zahirnya Ibnu Umi Maktum agar dia berudur dari butanya. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ana rajulun a'ma wala ahad yukiduni ilal masjid. Aku ini orang yang buta dan tidak ada orang yang memapahku setiap aku meng mendengar adan dan ingin mendatangi masjid. Tidak ada orang yang memapahkan aku. Maka apakah boleh aku sholat di rumah? Ia ingin mengambil rukhsah sholat di rumah. Maka dikatakan oleh Nabi, hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar adan? Karena adan dulu tidak pakai mikrofon. Sehingga hanya didengar oleh radius beberapa ratus meter. Terutama Fajar mungkin keras. Dan Bilal juga sudah berusaha dengan sekeras mungkin. Maka oleh sebab itu, hadis adan diberikan kepada Abdullah ibnu Zaid. Namun, adannya sendiri dari mimpinya Abdullah ibnu Zaid itu dikatakan kepada Bilal. Berkata Rasulullah SAW, Akhbir li Bilal, wahuwa yu'addin. Maka Bilal yang adan. Kamu melafatkan. Ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan adan itu butuh kepada suara yang tinggi. Bukan seperti adan yang membuat tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar adan awal kayak gitulah tidur lagi. Bagaikan dinina bobokkan. La. Adan yuqayimunan nas. Membangunkan manusia. Mengajak untuk sholat Bukan hayya ala sholat <laughs> Tapi hayya ala sholat Seperti itu. Mengajak manusia. Alhasil itulah yang dilakukan Bilal. Dan apakah kamu mendengar adan kata orang buta ini tidak uh, iya ya Rasulullah faajibu maka wajib kamu menjawabnya maka di sini menjadi pendalilan sholat berjamaah itu wajib dan alhamdulillah kami hidup di Yaman fitrah seorang laki-laki itu fitrahnya seperti mempunyai jenggot dan juga sholat berjamaah maka para istri-istri di Arab kebanyakan jika suaminya sholat di rumah Dikatakan, anta hurmah. Kamu perempuan. Kif. Salat maghrib di rumah. Padahal nggak ada udur. Salat isya di rumah. Dan sebagainya. Seperti orang yang memotong jenggot. Kamu seperti perempuan. Banci dan sebagainya. Maka itulah fitrah yang ada. Karena masalah salat berjamaah jika semua memandang itu adalah sunnah ataupun semua orang malas ataupun bahkan ada beberapa orang dari anak dan istrinya, imami kami, kami ingin sholat berjamaah, maka akan hancur masjid-masjid. Dan itu keadaannya. Masjid-masjid kosong. Mana orang-orang pada sholat di rumah? Katanya. Maka akhirnya masjid-masjid tidak ada lagi sholat berjamaah. Lalu apa syiar masjid? Untuk dijadikan bangunan yang mewah, tidak ada yang sholat padanya. Karena semua orang menganggap sholat itu hukumnya sunnah bukan wajib sehingga kebanyakan mereka sholat berjamaah dengan anak istri mereka. Maka inilah dari hadis Jabir dan poin pendalilannya asad dan poin pendalilannya adalah lafadz as-saum junnah dan ini maknanya adalah puasa itu bagaikan tameng. Dan begitu pun di hadis Mu'ad. An Mu'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa dari Mu'ad berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saunabiuka bi bin minal khair. Aku akan memberikan kabar kepadamu tentang kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Disebutkan as-saumu junnah. Wa sadaqah tudfi'ul khati'ah. Kama yudfi'ul ma'an naro. Maka pertama, puasa itu adalah tameng. Di sini poin pendalilannya, dia tameng dari api neraka dan tameng dari kemaksiatan. Maka orang yang berpuasa bagaimana dia mau mencuri, bagaimana dia mau bahkan perkara-perkara yang mudah seperti mencela saudaranya. Dia sudah lapar, lapar dan haus, masih melaksanakan kemaksiatan yang menyebabkan hilang pahala dari puasanya. Maka orang yang berakal akan menjauhi penyebab pengurangan pahala dan penyebab hilangnya pahala puasa. Maka saum junnah, puasa itu bagaikan tameng. Ini poin pendalilannya. Dan sodakoh adalah yang memadamkan dosa-dosa yang lampau, menggugurkan dosa-dosa yang lampau seperti memadamkan api dengan air. Maka dia itu bagaikan air yang memadamkan api. Wa qiyamul abad minal lail dan orang-orang yang bangun di malam hari seperti ucapan Allah tatajafa junubuhum anil madaje ila akhiril ayah juga termasuk dari kebaikan. Dan yang terakhir dari Abi Ubaidah Ibnul Jarrah, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, As-sawmu junnah malam yahriqha yahriqha. Maka puasa itu adalah tameng seseorang dari kemaksiatan dan juga di hari kiamat dari api neraka selama dia itu tidak bolong, tidak hancur, tidak pecah si tameng tersebut. Maknanya apa? Selama puasanya itu memang pertama ikhlas untuk Allah, kedua mengikuti sunnah, makanya kita belajar al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyami Ramadan agar mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka jika ikhlas, dan juga mutabaah dan menjauhi yang menyebabkan hilangnya pahala seperti tadi faliyakul ini soimun jika dicela maka jangan mencela lagi dan jangan memulai dengan mencela dan jangan memulai dengan memukul mendolimi maka di sini diharapkan dia itu akan dilindungi dari kemaksiatan dan api neraka malam yukhrikha namun jika tamengnya itu pecah tamengnya itu terbelah dua tamengnya itu rusak karena niatnya bukan karena Allah puasanya, ataupun tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, ataupun dia orang yang berpuasa tetapi mulutnya kotor. Tiap hari di bulan puasa, di bulan Ramadan, dari pagi sampai siang, mencela saudaranya, menggibahi saudaranya, maka di sini tamengnya hancur. Tidak bermanfaat untuk menjadi pelindung dari maksiat dan pelindung dari api neraka. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan.